Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ahkamu Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u. Wasilahan mabtadahu khitab syar'i al-muta'alliqi bi af'alil mukallafina min talabin au takhyirin au wat'in fal muradu bi qaulina khitab syar'i al kitabu was sunnatu wal muradu bi qaulina al muta'aliku fi af'alil mukallafina ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'an kanat qawlan au fi'lan ijadan au tardan. Fakharaja bihi ma ta'alaqa fil i'tiqadi fala yusamma hukman bihadal istilahi. Wal murad bi kaulina al mukallafina ma min sya'nuhum at-taklifu fayasmulu as-saghira wal majnuna. Wal murad bi kaulina من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية والمراد بقولنا أو تخيير المباه والمراد بقولنا وطن الصحيح والفاسد ونهوهما مما وضعه الشريع من علامات وأوصاف للنفوذ وإلغاء ahkam. Ahkam itu adalah bentuk jamak dari hukmin. Wawal lugatan dan secara bahasa hukum artinya al-qadha, ketentuan. Wasilahan dan secara istilah adalah maksadahu apa yang ditentukan oleh khitab syar'i seruan dari syariat yang berkaitan di af'alil mukallafin dengan perbuatan seorang mukallaf min tolabin baik tuntutan tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan au takhirin atau takhir boleh memilih awatin atau sebagai tanda ini hukum secara bahasa artinya kodok ketetapan sedangkan secara istilah ada ketentuan kitab syar'i seruan dari syariat maka kalau bukan datang dari syariat perintah yang bukan datang dari syariat maka tidak bisa disebut hukum menurut istilah usul fikih Nah istilahan itu dari kata-kata solaha Istilahan itu diambil dari kata-kata solaha, mengikuti wazan ifta'ala aslinya istalaha karena kemudian ada sot kemudian taknya bukan jadi tok jadi istolaha makna istilah itu eh, Ja'alu asyai, ja'lu syai salihan. Menjadikan sesuatu sebagai suatu hal yang baik. Secara istilah itu maknanya secara bahasa menjadikan sesuatu baik. Karena dia dari kata-kata solahah, dari kata-kata soleh. Jadikan sesuatu itu baik sehingga tidak ada yang mengingkari. Oleh karena itu Makna istilah adalah makna yang artinya adalah makna yang disepakati. Disepakati oleh kemudian para pakar satu ilmu. Istilah menurut usul fikih artinya adalah makna yang disepakati oleh para pakar ilmu fikih sehingga tidak ada seorang satupun dari yang lain mengingkarinya. kalau di sarahnya di halaman 45 kalau di buku saya apa hubungan makna istilah dengan makna syar'i apa hubungannya jawabannya adalah terkadang makna istilah itu sama dengan makna syar'i namun terkadang makna istilah itu beda dengan makna syar'i terkadang makna istilah itu sama dengan makna syar'i dan terkadang berbeda. Contohnya misalnya makro. Makro dalam istilah usul fikih beda dengan istilah makro secara istilah syar'i. Menurut syar'i. Karena kalau makro menurut syar'i, menurut dalil-dalil syar'i itu maknanya ya mencakup haram <clears throat> haram itu makruh biasa digunakan artinya malah haram itu istilah makro. meskipun uh, istilah usul fikih uh, makruh itu yang bukan haram jadi secara istilah hukum itu adalah ketentuan dari seruan syariat yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf. Baik konsekuensinya adalah tolak, menuntut, menuntut untuk melakukan atau untuk menuntut untuk tidak melakukan. Akhir boleh memilih atau what in. Yang dimaksud kita syar'i dimaksud kita syar'i fal murad di kaulina kita syar'i yang dimaksud kita syar'i adalah alkitab sunnah. Kitab dan sunnah maka hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah secara istilah tidak bisa disebut hukum. Wal murad dan yang dimaksud dengan al muta'alaku bil af'alil mukallafin yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf maknanya adalah mata alaqa bi ahmalihim segala sesuatu yang berkaitan dengan amal mukallaf sawaan kanat baik berupa ucapan ataupun perbuatan ijab mengadakan suatu perbuatan atau melakukan satu perbuatan tamparkan atau meninggalkan satu perbuatan Fakorojabihi maka tidak termasuk hukum menurut istilah mata ala kebil iktikaf segala sesuatu yang berkenaan dengan keyakinan maka secara usul fikih hukum yang berkenaan dengan keyakinan tidak bisa disebut hukum fala yusama hukman maka tidak bisa disebut hukum bihadal istilah bihadal istilah dengan istilah ini Ya, menurut istilah ini tidak bisa disebut hukum. Apakah bisa disebut hukum secara syar'i? Jawabnya bisa. Secara syar'i bisa kemudian disebut hukum. Hadis yang berkenaan dengan perkara syar'i atau nas yang berkenaan dengan perkara syar'i yang menunjukkan Allah itu memiliki tangan, maka secara kemudian istilah syar'i termasuk bisa disebut hukum kita wajib berkeyakinan Allah punya tangan yang berbeda dengan tangan makhluk. Akan tapi kalau dalam istilah nah, usuliyun, istilah ahli usul fikih tidak bisa disebut hukum. Maka dalam hal ini istilah mana istilah untuk hukum itu mana istilah dan makna syar'i berbeda. Mana istilah dan makna syar'inya berbeda. Kalau makna syar'i lebih luas, keyakinan ataupun perbuatan nah itu hukum tetapi nah, kalau makna istilah ya ini istilah usul fikih maka lebih sempit lagi Ini fala yusama hukman Maka permasalahan akidah tidak disebut hukum Dia dan istilah menurut istilah usul fikih Yang disebut mukalaf di sini adalah man sa'nuhum at-taklifu orang yang bisa diberi beban orang yang bisa diberi beban Fayat mulu asariro wal majnuna maka dalam hal ini mencakup anak kecil wal majnun dan orang gila anak kecil dan orang gila Fala apa? Atau fayat mulu? Fala di cetakan saya itu Fayas mulu asahira wal majnuna maka mencakup anak kecil dan orang gila mungkin salah fala mulu asahira wal majnuna maka tidak mencakup anak kecil dan orang gila karena mereka bukan mukalab dan mukalab itu syarat pokoknya kan dua yaitu balihun akilun itu mukalab balik anak kecil berarti tidak balik eh, akilon orang gila berarti tidak berakal wal murad di kaulina min tolabin yang dimaksud min tolabin tuntutan itu adalah perintah dan larangan sawaan baik alat sabilil izam dalam bentuk harus atau afdaliyah atau afdaliyah sebaiknya. Perintah yang ala sabil izam yang harus namanya wajib. Perintah yang ala sabil afdoliyah namanya sunnah atau mustahab. Larangan yang ala sabil izam yang harus namanya haram. Larangan yang ala sabil afdoliyah namanya makruh. Yang dimaksud au tahirin boleh memilih maksudnya adalah hukum mubah mubah itu boleh milih orang boleh melakukannya dan boleh tidak melakukannya yang dimaksud watin dimaksud tanda sebagai tanda maksudnya adalah asahi sah fasid ya, batal dan semacamnya yang waktu awi yang dibuat asyariu oleh eh, syariat min alamatin sebagai alamat sebagai tanda wa awsafin dan tanda atau sifat linufus untuk terlaksana wal ilha atau tidak terlaksana sholat yang terlaksana yang tidak ada kewajiban untuk diulangi disebut sahih disebut sah sholat yang kemudian dianggap tidak terlaksana dianggap belum dilaksanakan meskipun sudah melaksanakan maka disebut fasik disebut batil disebut batal. Maka itulah hukum eh, ketentuan berupa kitab syar'i, berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah berkenaan dengan perbuatan mukallaf isi ketentuannya boleh jadi menuntut, boleh jadi memberi pilihan, boleh jadi sebagai what in sebagai tanda. Aksamul akami asal iyati macam-macam hukum syar'i. Tangkasimul ahkamu syar'iyatu ila qismaini taklifiyatin wa wat'iyatin. Fataklifiyatu fataklifiyatu khamsatun. Al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubahu. Fal wajibu lughatan itu walazimu. Wastilahan ma'am rofi asyari'u ala wajil ilzami salawatil khamsi. Macam-macam hukum syar'i. Hukum syar'i tangkasimu terbagi ila kismain menjadi dua macam hukum taklifi dan hukum wat'i Hukum taklifi itu ada lima dan yang terkenal wajib, mandub, haram, makro dan mubah. Itu namanya hukum taklifi. Hukum taklifi ini disebut juga oleh sebagian ulama ahkam al-ahkam al-kham satu. Dan kemudian disebut al-ahkam al satu hukum yang lima. Itu maksudnya adalah ahkam asyariah atau taklifiyah Ini disebut oleh sebagian ulama ahkam al-khamsah. Dan ada beberapa masalah itu yang kemudian beberapa kasus yang bisa kemudian berlaku di sana lima hukum tersebut lima-limanya berlaku semua terutama untuk perkara-perkara <coughs> mubah semacam tolak ada terkadang talak itu hukumnya wajib terkadang hukumnya mandub terkadang hukumnya makruh nah, terkadang hukumnya haram tergantung keadaan karena hukum asalnya mubah menurut sebagian ulama kalau kemudian satu perkara itu hukum asalnya mubah, maka biasanya atau kemudian umum-umumnya bisa kemudian berlaku lima hukum tersebut. Jadi wajib, jadi haram dan tergantung kondisi. Aksamul akam syariati atau fal wajibu lughatan itu walazimu Wajib itu secara bahasa artinya gugur. Artinya jatuh. Nabi SAW itu melaksanakan sholat maghrib Ida sakot sakotis samsu sakotis syamsu Ketika sakotis syamsu Matahari sakoto Ida wajabat asam saya Nabi SAW melaksanakan dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW melaksanakan sholat maghrib tidak wajabat syamsu. Jika wajabat asamsu, maknanya safatat asamsu, maknanya matahari tenggelam. Artinya jatuh eh, di bawah, ke bawah batas ufuk. Demikian juga tentang menyembelih hewan kurban Allah mengatakan faida wajabat junubuha fakulu minha. surat al had Allah mengatakan jika wajah junubah jika hewan korban itu jatuh lambungnya artinya sudah benar-benar mati fakulu maka baru boleh dimakan kalau masih kecil-kecil maka belum boleh dipotong boleh belum boleh diambil kuluma kutia minal bahimati mati wawahayatun bahwa maitatun segala sesuatu yang dipotong dari hewan segala potongan dari hewan wa minal mati wahya hayatun pada dia masih dalam kondisi hidup bahwa maitatun maka statusnya bangkai dan satu hadis demikian Kemudian makna bahasa yang kedua adalah alazimu. Ya. Alazimu satu yang harus Contohnya dalam hadis Nabi mengatakan ghuslul jumu'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajibun suatu keharusan. Kemudian disimpulkan dari kata-kata wajibun tersebut, bahasanya hukum mandi Jumat itu wajib. Ini pendapat yang yang paling kuat insya Allah Ta'ala. Itu pendapat yang oleh Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Syarul Mumtek Imam al bani di Tamal Minnah meskipun kalau jumhur ulama mengatakan apa uh, hukum mandi Jumat pada Jumat itu sunnah muakkad dan itu yang dipilih oleh Al Imam Nubas di majmuk fatwa beliau Jadi kalau saya Nubas itu mandi Jumat itu um, sunnah muakkad kalau Imam Muslimin Al Imam Al bani hukumnya wajib Insya Allah yang kalau kita perhatikan dari dalil eh, beliau-beliau dalam ini maka yang lebih kuat mullah alam adalah yang mengatakan wajibnya. Wah istilah dan secara istilah ma'amara bi asari'u perintah yang diberikan oleh asari pemilik syariat. Siapa pemilik syariat? kalau enggak Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya pemilik syariat itu adalah Allah. Akan tapi karena Rasulullah SAW itu adalah mubalir, adalah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa kemudian uh, eh, syariat itu bisa juga dimaksudkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alawajil ilzam dalam bentuk harus dilakukan. Kasalawatul khamsi sebagaimana salat lima waktu dan rukun Islam yang lainnya. bi kaulina ma amar bi asyari'u al-muharramu wal makruhu wal mubahu. Wa bi kaulina ala wajil ilzami al-mandubu. Wal wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu al-iqaba tarikuhu wa yusamma fardan faridatan hatman walaziman Berdasarkan definisi wajib tadi, maka tidak termasuk wajib maaf maka tidak termasuk wajib Karena wajib adalah apa yang diperintahkan oleh syariat, maka tidak termasuk wajib muharam, haram dan makruh. Karena haram dan makruh itu malah dilarang. Wal mubah dan mubah. Karena dia tidak diperintahkan pada asalnya. Dan tidak pula termasuk wajib karena definisinya mengatakan ala wajil ilzam dalam bentuk harus dilakukan maka al mandubu mandub itu tidak termasuk wajib. Karena mandub itu lebih baik dilakukan tidak dilakukan tidak berdosa. Kemudian konsekuensi hukum dari wajib efek efek dari wajib dia katakan wal wajibu wal wajibu yusabu fa'iluhu dan wajib itu diberi pahala pelakunya intisalan asal dia melakukannya karena melaksanakan perintah. Meyustahik kalau iqabah dan berat mendapatkan hukuman tarikuhu orang yang meninggalkannya. Maka efek dari wajib adalah diberi pahala. Apakah semua orang yang melakukan kewajiban itu diberi pahala? Jawabannya tidak. Imtisalan orang yang melakukannya karena melaksanakan perintah. Ada seorang suami kemudian memberi nafkah untuk istrinya. Apa hukum memberi nafkah? Suami memberi nafkah untuk istri, jawabnya hukumnya wajib. Akan tapi ada suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa dia memberikan nafkah? Ya karena rumahnya umumnya umumnya kalau jadi laki-laki habis nikah ya kerja ngasih nafkah untuk istri itu umumnya di tempat saya kayak gitu masa mau saya aneh-aneh maka apakah kemudian berpahala apa yang dia lakukan jamnya tidak berpahala karena dia melakukannya bukan imtisalan namun ufan dia bukan karena bukan karena melaksanakan perintah namun karena mengikuti tradisi oleh karena itu perlu kemudian ditambahkan kata-kata imtisalan. Wa yastahikul iqabah dan berhak mendapatkan hukuman tariku orang yang meninggalkannya. Kenapa kita katakan eh, yastahiku berhak mendapatkan hukuman? Tidak kita katakan dan diberi hukuman orang yang meninggalkannya karena Orang yang meninggalkan kewajiban berarti bermaksiat. Dan orang yang melakukan maksiat itu boleh jadi tidak diberi hukuman ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni kemaksiatan-kemaksiatan yang dosanya di bawah kesyirikan. Maka oleh karena itu takbir atau ungkapan yang teliti adalah dengan menggunakan kata-kata eh, <clears throat> ada kata-kata ya yastahiku berhak. Ini cuma berhak, boleh jadi dukung, boleh jadi tidak. Eh, dan ungkapan yang tepat itu ada kata-kata imtisalan. Jika tidak imtisalan, maka ya tidak diberi pahala Sedangkan kalau umumnya atau yang sering kita temukan itu para ulama mengatakan wajib itu yusabu fairuhu wa yu'aqabu ta'rikuhu. Wajib itu diberi pahala orang yang melakukannya, diberi hukuman orang yang meninggalkannya. Ya. Jika kemudian kita temukan demikian, maka maksud para ulama yang menyatakan demikian adalah bukan kemudian mengatakan setiap orang yang berbuat maksiat meninggalkan kewajiban mesti mendapatkan hukuman di akhirat kelak namun adalah maksudnya tentu adalah ya, cuma berhak jika Allah tidak mengampuninya wajib dan mandub itu sama-sama diberi pahala mana yang lebih besar pahalanya pahala mandub ataukah pahala wajib maka jawabannya tentu wajib itu pahalanya lebih besar. Apa dalilnya kalau pahala wajib itu lebih besar? Ada yang dilihatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Mata tarba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimab tarattuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada daripada amal, dia melakukan amal-amal yang aku wajibkan. Maka eh, amal wajib itu lebih Allah cintai daripada daripada amal mustahab. Oleh karena itu, maka pahala wajib itu lebih tinggi daripada pahala yang melakukan amal mustahab atau amal mandub. Sehingga prioritas yang benar adalah mengutamakan yang wajib ketika wajib dan perkara kita berada dalam satu kondisi dihadapkan dua pilihan yang satu wajib yang satu mustahab maka mana yang harus didahulukan ya tentu yang wajib yang harus didahulukan di sini dilihatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah akan tapi hadis ini ee, eh, dinilai oleh Syekh Al-Imam Al-Albani statusnya hasan di tahqiq beliau di akidah Tahawiyah. Dan ada sebagian orang yang tidak paham tentang hadis, nah itu salah satu kemudian mencela dari dengan mengatakan, "Duh, saya Bukhari kok cuma dihasankan?" Semisal, dia cuma menghasankan hadis ini Wa mataqarba ilayya 'abdi bisya'in apa ilayya mimma taraktuhu alaihi. Ada orang yang kemudian yang tidak suka dengan Syekh Al-Albani salah satu celaan yang mereka gunakan kenapa al-Bani sudah sahih Bukhari kok masih cuma hukumnya cuma Hasan maka ini ya beliau kasih jawaban beliau jawab sendiri Al-Bani mengatakan sendiri ya Hah? Saya memiliki salaf dalam hal ini. Saya memiliki salaf dalam hal ini. ya, ada imam-imam terdahulu sebelum saya, ya, ada ulama-ulama terdahulu yang juga kemudian cuma mengasihi hukum hasan, padahal hadisnya hadis Bukhari. Dan beliau menyebutkan beberapa imam dan contoh hadis yang uh, cuma dihasankan oleh imam tersebut. Wa yusamma fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. Wajib itu diberi nama fardhan, fardu atau faridah atau hatman atau laziman. Sebagian ulama membedakan antara istilah wajib dan istilah fardu. Yaitu eh, madhab Hanafiun, Karena usul fikih itu kan madhabnya, madhab besarnya cuma dua, istilahnya eh, hanafiun Hanafi sama Syafi'i. Dan Syafi'i itu jumbo usuli. Nah, kalau kemudian nah, ini, ini bukan Hanafi dalam istilah fikih. Nah, kalau kemudian ulama-ulama usul yang beraluan Hanafi, beliau, beliau membedakan antara makna wajib dan fardu. Wajib itu jika wajibnya Eh, fardu itu jika kewajibannya adalah berdasarkan hadis dalil yang mutawatir dan maknanya jelas. Kalau kemudian kok tidak dalil mutawatir, maka cuma disebut wajib saja. Akan kami jumhur ulama dan insya Allah yang lebih tepat adalah ya sama fardu sama wajib itu sama saja. Apa beda wajib dengan wujub? Ya, apa beda wajib dan wujub? Ya, ada perbedaan antara istilah wajib dan istilah wujub. Bedanya kalau di sini di halaman 26, fal wajibu mahkumun bihi wal wujubu wa al hukmu Wajib itu mahkumun bihi. Sesuatu yang diberi hukum. Wajib itu sesuatu yang diberi hukum. Sedangkan wal wujub wal al hukmu. Kalau wujub itu hukumnya. Hukum itu eh, wujub itu hukumnya. Jadi kita katakan misalnya kita katakan hukum sholat adalah wajib. Hukum sholat adalah wajib. Ini yang dimaksud wajib di sini itu adalah eh, mahkum bi perbuatan sholat itu hukum itu hukumnya wajib. Namun status hukum status hukumnya wujud namanya. Jadi kalau hukumnya itu wujud, kalau eh, apa? Jika dan hukum ini sudah dikaitkan dengan suatu hal, maka namanya wajib. Oleh karena itu, kalian pernah mengikuti apa, uh, risalah latifah maka pernah kita sampaikan ada perbedaan antara malayatimu al wajibu ila bi fawajib dan ada malayatimu al wujubu kalau malayatimu al wajibu ila bi fawajib, kaidahnya demikian namun malayatimu al wujubu kalau malayatimu al wujub yang menyempurnakan hukum wajib maka belum tentu wajib ini ada perbedaan antara wajib dan wujud. Semacam mana itu al wujud. Misalnya kapan orang itu wajib sholat? Kalau waktu tidak. Maka maka sarana ini yaitu waktu tiba itu hukumnya tidak wajib. Artinya manusia tidak dipaksa untuk kemudian menyuruh matahari agar tenggelam sehingga saya bisa sholat dulu saya eh, bisa sholat maghrib malah ya timu al wujubu ila bihi jadi wajib. kalau malah ya timu al wujubu ila bihi maka jadi wajib. orang itu wajib mengeluarkan zakat jika kemudian uang kambingnya 40 ekor dia cuma punya kambing 38 maka nisab itu adalah malah yatimu al-wajibu al-wujubu penyempurna wajib, wujub. Maka kalian jadi wajib. Maka seorang yang punya kemudian kambing 38 dia tidak punya kewajiban untuk beli dua ekor supaya genap 40. Malah yatimu al-wujubu ila bi jadi wajib. Namun kalau malah yatimu al-wajibu ila bi wajib. Malah yatimu al-wajibu ila bahwa wajib. Salat berjamaah ke masjid hukumnya wajib. Salat berjamaah ke masjid hukumnya wajib. Dan orang itu tidaklah bisa kemudian pergi ke masjid kecuali jalan kaki karena dia nggak punya kendaraan. Maka hukum jalan kaki itu hukumnya wajib. Hei, wujud itu hukumnya wajib itu apa, ah, ketika kewajiban ini berkaitan dengan suatu hal atau bahasa Arabnya mah al wajib mahkum bihi sedangkan wujud itu adalah al hukmu wal mandubu lughatan Wal madu pulurotan al mad'u. Wastilahan ma'amarfi asari'u la ala wajib al-ilzami karawatibi kau bikolina ma'ama fi asyari'u al-muharramu wal-makruhu wal-mubahu Fakhoja bikolina la ala wajil ilzami al wajibu wal mandubu yutabu fa'ilu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu yusama sunatan wa masnunan wa mustahaban, wa naflan mandub secara bahasa artinya adalah mada'u orang yang dipanggil kadang mandub itu juga artinya perwakilan jadinya Sedangkan secara istilah adalah perintah syariat namun la ala wajil ilzam tidak dalam bentuk harus. Artinya ada toleransi jika tidak dilakukan. Karawatibi contohnya salat rawati. dan sebagaimana tadi kita sampaikan bacanya mandor itu sisi pahalanya itu lebih rendah dibandingkan perkara wajib. Fakoja maka tidak termasuk mandub karena kita mengatakan ma'amar bi asyari maka tidak termasuk mandub haram, makruh dan mubah. Dan tidak termasuk mandub karena kita mengatakan la ala wajil ilzam dasar al wajib wajib itu diperintahkan namun harus Sedangkan mandut itu tidak harus. Maka wajib itu bukan termasuk mandut. Wal mandut dan efek mandut itu adalah bisa yusabu fa'iluhu imtisalan diberi pahala orang yang melakukannya imtisalan jika melakukannya karena melaksanakan perintah wala akabu tarikuhu dan tidak diberi hukuman tariku orang yang meninggalkannya kita tidak mengatakan wala yastahiku al ikob karena memang tidak ada hukuman sama sekali maka kita katakan wala akabu tarikuhu namun tidak semua orang melaksanakan mandub itu diberi pahala. Orang yang melaksanakan mandub itu diberi pahala jika imtisalan, jika kemudian karena melaksanakan perintah. Orang yang kemudian membersihkan bulu ketiaknya misalnya. Kenapa kok kemudian mem karena kok membersihkan mencukur bulu ketiaknya? Ya, karena kebersihan karena kebersihan masa nggak berbulan-bulan nggak nggak dipotong ada pahalanya tidak ada pahalanya akan tapi jika kemudian ada orang yang kemudian membersihkan bulu ketiak kenapa dia membersihkan bulu ketiak karena melaksanakan hadis Nabi setelah maka untuknya pahala Oleh karena itu, orang yang pintar itu mungkin amannya sedikit, namun pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh. Karena dia melakukan berbagai hal, itu karena mengingat hadis ini, ini karena mengingat hadis ini, ini mengingat karena mengingat hadis ini, kenapa demikian? Nah, mungkin gara-gara cuma kemudian jalan atau ngapa, ya, dia nah, ketika itu kemudian berbuat demikian karena ingat hadis ini bernilai semua. Dan orang bodoh Ya kenapa demikian? Ya karena umumnya kayak demikian. Ibadahnya paling-paling cuma sholat, ibadahnya paling-paling cuma rukun Islam, puasa, hal-hal yang lainnya. Ya karena kemasyarakatan, karena kebersihan, karena kesehatan, karena umumnya. Maka boleh jadi orang yang berilmu, oleh karena itu kita katakan orang yang berilmu, orang yang rajin ngaji, ini manfaat orang ngaji. Itu kelihatannya beramalnya sedikit, namun iya. amal sedikit itu kemudian jauh lebih banyak daripada amalnya orang jahil. Karena semakin bodoh seseorang itu sesuatu yang bernilai pahala itu semakin sedikit. Semakin bodoh seseorang, maka yang perbuatan yang dilakukan yang bernilai pahala itu semakin sedikit. Sedangkan semakin berilmu seseorang, maka perbuatan yang dia lakukan dan itu bernilai pahala semakin banyak. Boleh jadi satu perbuatan, dia mengingat, mengingat hadis ini, mengingat hadis ini, mengingat hadis ini. Tiga hadis sekaligus. Dia bermaksud untuk mengamalkan tiga hadis sekaligus. ini namanya amal biniat. Dia dapat, dapat tiga. Tiga pahala mengamalkan sunnah karena mengamalkan hadis ini, mengamalkan hadis ini, dan mengamalkan hadis ini. Makin berilmu seseorang, maka semakin banyak pahalanya. Karena itu jangan mau jadi orang bodoh. Wisama sunatan, wa masunan, wa mustahaban, wa naflan. Dan disebut sunnah. Nah di sini kalau manduk itu disebut sunnah, maka makna sunnah secara istilah sama makna sunnah secara syar'i itu berbeda. Makna sunnah secara syar'i itu mencakup mandub dan mencakup wajib. Ini sunnah Nabi, ini sunnah. Hukumnya wajib, kita katakan sunnah. Bisa aja. Namun kalau secara istilah tidak bisa semacam di dicontohkan misalnya perkataan Ibn Abbas. Ibn pernah kemudian baca surat Al-Fatihah dengan jahar ketika salat jenazah. Kenapa kok dibaca jahar? Kata Ibn Abbas, liya'lamu annaha sunnatun. Supaya para makmum itu tahu, tak ajari, ya, tak beritahu bahasanya ini hukumnya adalah adalah merupakan di antara sunnah Nabi. Apa hukum membaca Al-Fatihah ketika sholat jenazah? Wajib berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW la, la salat taliman lam yakra di fatihatil kita tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat al-fatihah dan salat jenazah itu termasuk salat karena itu wajib untuk membaca surat al-fatihah dalam salat jenazah akan tapi Ibn Abbas mengatakan liya'lamu annaha sunnah supaya mereka tahu kalau itu ada sunnah maksudnya sunnah Nabi apa yang dimaksudkan hukumnya wajib maka kalau kemudian dalam istilah syar'i sunnah itu hukum wajib dan hukum mandub itu mencakup dua-duanya tercakup dalam istilah sunnah. Akan tapi dalam istilah fukoha dan istilah usuliyun nah, itu atau istilah lama fikih itu sunnah itu cuma yang tidak wajib saja. Sehingga sunnah itu lebih luas maknanya dalam istilah, dalam syariat daripada dalam istilah fukoha. Nah sunnah sama mustahab menurut mayoritas fukoha itu maknanya sama. Akan tapi sebagian ulama mengatakan berbeda sunnah dan mustahab itu ada perbedaannya. Kalau disebut sunnah atau disebut masnun, masnun atau sunnah itu jika ada dalilnya dari syariat. Jika disebut mustahab di halaman 37 dan disebut mustahab jika kemudian dalilnya adalah berdasarkan istihad Ada nah, sebagian ulama yang mengatakan innau la yumkin anu atira ani syai' atau bil istihad anu atira anu bi annahu sunnah. Tidak mungkin kita katakan sesuatu yang kita anjurkan berdasarkan dalil istihad kok kita katakan sunnah atau masnun. Itu menurut sebagian ulama membedakan antara istilah masnun dan istilah mustahab. Itu Imam Al Hajawi. Itu beliau membedakan antara istilah masnun, istilah sunnah dan istilah mustahab. Kalau itu kemudian dalilnya adalah istihad, nah, dalilnya adalah istihad ya, sebaiknya kayak sebaiknya demikian. Apa dalilnya? Dalil tegas nggak ada, namun dengan pertimbangan-pertimbangan, itu yang terbaik demikian. Maka menurut beliau tidak boleh disebut sunnah, namun mustahab. Akan tetapi mayoritas para ulama tidak membedakan antara istilah sunnah dan mustahab. Dan tadi dikatakan bahasanya perkara yang e, mandub itu dinyatakan apa yu'aqabu tarikuhu tidak diberi hukuman orang yang meninggalkannya. Akan tapi kita katakan wakat yulamu. Namun terkadang dicela orang yang kemudian meninggalkannya, meskipun tidak ada hukumannya di dunia dan di akhirat. Akan tapi eh, terkadang atau bisa kemudian kita katakan wakat yulamu akan tapi boleh jadi itu bisa dicela. Bagaimana perkataan <clears throat> Imam Ahmad di mana Imam Ahmad mengatakan tentang orang yang kemudian tidak pernah sholat witir, dia katakan dia adalah rujulun suun. Orang yang tidak pernah sholat witir adalah orang yang jelek. La yang bari antuk bala lahu syahadatun. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya persaksiannya itu diterima. Oleh karena itu Imam Ahmad ini perkataan Imam Ahmad ini menunjukkan al insan qad yubah wa yulam ala tarkil mustahab seorang itu boleh jadi terkadang seorang itu bisa dicela ketika dia meninggalkan perkara yang hukumnya mandub, hukumnya mustahab. Kapan kapan dicela? Jika dia meninggalkan mandub idza kana hadza tarku yadullu ala zuhdihi fil khairi wa rahbatihi anhu ketika seorang itu meninggalkan perkara mandur dan perbuatannya ini menunjukkan kalau dia itu tidak suka tidak begitu suka dengan perbuatan tersebut dengan perkara mandub tersebut ya, karena dia nggak suka maka orang ini bisa dicela Tapi jika kemudian dia meninggalkan perkara seorang itu meninggalkan perkara yang mandub ya karena kesibukan, karena ada satu hal yang lebih penting atau yang lainnya maka tidak eh, nah, ada celaan. Akan tapi dia kemudian tidak melakukan satu hal yang lebih penting bukan karena gini, namun malah kemudian menunjukkan seakan-akan tidak begitu suka dengan perbuatan tersebut maka bisa dicela. Kemudian kita masuk kemudian pembahasan yang ketiga wal muharamu lurutan al mamnu'u Dan haram secara bahasa artinya mamnu dilarang. Wasilahan manha anhu syari'u ala wajil ilzami bitaki ka'ukukil walidaini. Faqaja bikaulina manha anhu syari'u al-wajibu wal-mandubu wal-mubahu. Wal-muharamu yusabu tariku imtisalan wa yastahiqu al-iqaba fa'iluhu wa yusamma mahdhuran aw mamnu'an wa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzami fi tarki al-makruhu Secara bahasa lurutan di sini itu mantap karena membuang huruf jar secara nahwu. Kalau dalam nahwu wal muharramu lughatan apa lughatannya? apa hal apa-apa? Ini jawabannya eh, dalam nahwu lughatan itu adalah mansub hati al khafid nah, mansub karena membuang huruf jar. jadi aslinya kalau menurut ilmu nahu wal muharramu fi lughati wal muharamu fil lughati al mamnu'u karena fi-nya dibuang terjadi jadi lughatan dimansub karena membuang huruf jar semacam hadis nah, al mukminu lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'dum ba'da yasuddu ba'dum atas sebagiannya menguatkan sebagian yang lain nah, yasuddu ba'dum pak ba'da di sini mansub dengan membuang huruf jar aslinya ya sudu tak ba'duhum biba'din salah satu nah, sebagian mereka itu menjadi kuat dibanding disebabkan yang lain Mansoknya dengan membuang huruf jer Wasilah secara istilah haram adalah manahan syari'u yang dilarang oleh syariat yang dilarang oleh syariat ala wajil ilzam dalam bentuk harus harus ditinggalkan nah, ilzam bil tarki harus tarki ditinggalkan semacam durhaka dengan kedua orang tua maka tidak termasuk haram karena kita katakan haram adalah manaha anhu syari'u wajib mandub dan mubah wal muharram itu yusabu diberi pahala orang yang meninggalkannya Apakah semua orang yang meninggalkannya meninggalkan haram diberi pahala? Jawabannya tidak. salah jika karena nah, dia melaksanakan larangan. Akan tapi orang itu kemudian tidak jadi mencuri karena kepergok. Bukan karena intisalan teringat, wah mencuri itu dosanya berat, dosa besar. Namun karena kepergok orang, kepergok tuan rumah akhirnya kabur. Maka dia meninggalkan perkara yang haram itu mencuri, nggak jadi mencuri. Apa ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia tidak karena imtisalan, bukan karena melaksanakan larangan. Akan tapi karena kepergok dan ketahuan orang. Atau ada orang yang kemudian uh, mau mencuri namun nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Di, dibuka-buka ternyata nggak bisa. Aduh, putus apa? Ini nggak bisa dibuka. Wah, adalah maka itu juga tidak ada pahalanya. Karena apa? Karena bukan imtisalan. Bukan karena melaksanakan larangan. Bukan karena taat terhadap larangan. Maka tapi karena nggak bisa. Nggak bisa mencuri, nggak memungkinkan. bisa pulang. Maka diberi pahala jika imtisalan. Jika karena takut terhadap siksa Allah, takut terhadap larangan Allah. Itulah yang meninggalkan larangan yang berpahala. Wastahiku al-ikab fa'iluhu dan berhak untuk mendapatkan hukuman pelakunya. Kita katakan cuma berhak karena boleh jadi tidak dihukum karena Allah mengampuninya. Wisama dan haram disebut juga mahzur, ya, terlarang, mamnu, terlarang. Dan tidak termasuk haram karena kita mengatakan ala wajil kita Ya, harus ditinggalkan, maka makhluk itu tidak harus ditinggalkan. Ada toleransi jika dilaksanakan. Akan ya. tapi apakah maka itu telah Jawabannya enam maka itu terlarang. Akan tapi ada toleransi jika kemudian eh, dilanggar. Apakah mustahab? Apakah mandat itu perintah? Satu hal yang diperintahkan? Iya, maka kemudian ketika kita katakan takwa dalam melaksanakan perintah, menjalankan larangan, maka termasuk menjalankan mustahab mustahab, menjalankan manduk dan meninggalkan makro makro. Karena manduk itu termasuk diperintahkan, cuma ada toleransi, ada kelonggaran, tidak dapat hukuman jika kemudian ditinggalkan. Dan makro itu juga termasuk larangan, akan tapi ada toleransi, jika kemudian dilanggar, nah, itu tidak ada hukumannya. Wal makruhu lughatan dan makruh secara bahasa artinya al-mubghadu istilahan manaha anhu asyari'u la ala wajil ilzami bitarki ka'akhdi bisimali wal i'ta'i biha fakharaja biqaulina manaha anhu asyari'u al wajibu wal mandubu wal mubahu wa kharaja biqaulina la ala wajil ilzami bitarki al muharramu wal makuhu yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu maka secara bahasa artinya mubghat sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan secara istilah istilah sulfike adalah larangan syariat namun la ala wajil ilzam tidak dalam bentuk harus kidi tinggalkan. Contohnya mengambil barang bisimal dengan tangan kiri wal dan memberi meletakkan barang, memberikan barang kepada orang lain biha dengan tangan kiri. Kenapa kita katakan demikian? Kenapa kita katakan hukumnya makro. <coughs> Ini kata Syaikhul di Sarah Al-Usul min Ilmu Usul di ana Anahyu anil akhdhi Bismal wal I'tak Bismal. Karena terdapat larangan mengambil barang dengan tangan kiri dan memberi barang dengan tangan kiri. Kita tidak contohkan makan dengan tangan kiri karena pendapat yang benar makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Meskipun ada ulama yang mengatakan makan dengan tangan kiri itu hukumnya makruh. Eh, pendapat yang sih. Nah, dalil yang tegas nyata jelas menunjukkan bahasanya makan dengan tangan kiri itu satu hal yang hukumnya haram karena ada larangan cara khusus Nabi katakan itu meniru tasabu dengan setan tentu tentu tasabut dengan setan menyerupai setan satu hal yang haram jadi kata beliau terdapat nas dalil dari Nabi SAW tentang larangan mengambil dan memberi barang dengan tangan kiri Fakoda bikolina maka tidak termasuk makruh karena makruh kita definisikan mana anu asyari maka tidak termasuk makro, wajib, mangdub dan mubah. Dan tidak termasuk makro karena makro kita definisikan la ala wajil ilzam, ditargi, tidak harus ditinggalkan. Maka tidak termasuk makro barang haram karena haram itu harus ditinggalkan. Dan makro itu bisa putar buhu diberi pahala orang yang meninggalkannya jika intisalan jika dia meninggalkannya karena mentaati larangan Walai apapun dan tidak diberi hukuman pak iluhu pelakunya sama sekali tidak beri, diberi hukuman. Oleh karena itu tidak kita katakan wala yastahikul ikoba, akan tapi kita tegas kita katakan wala yu'aqabu karena memang tidak ada hukuman untuk perkara kok sama sekali. Kemudian yang terakhir atau sebelumnya dia tidak diberi hukuman orang yang melakukannya namun bukan berarti kemudian menyepelekan makro, karena dikhawatirkan mengerjakan perbuatan makro itu adalah sulaman akan menjadi tangga untuk melakukan perbuatan yang haram makro ya, yang disebut makro itu adalah makro menurut syariat dibenci oleh syariat ini dibenci oleh syariat. Akan tapi ada kelonggaran supaya kemudian tidak memberatkan pada umat, tidak memberatkan pada hamba, maka diberi keringanan. Kalau kemudian melanggarnya tidak diberi hukuman. Akan tapi ingat terkadang makro itu adalah sarana untuk orang dan terjumus dalam hal yang haram. Bagaimana dosa kecil itu jadi sarana untuk melakukan dosa besar dan dosa besar adalah sarana menuju kekufuran. Mungkin untuk ingat kisah yang disampaikan oleh Aliman bin Ibnu Qayyim tentang muazin yang kemudian akhirnya karena kemudian dia melakukan hal yang haram, memandang uh, sesuatu yang kemudian perempuan yang tidak uh, tidak halal untuk dia pandang gara-gara dia melakukan yang haram jadi sarana jadi kekufuran ketika kemudian dia tertarik kepada seorang perempuan ternyata perempuannya ada nasrani dan perempuannya tidak mau dinikah kecuali setelah suaminya jadi nasrani hanya kemudian dia memiliki kekufuran maka perkara yang haram eh, itu kemudian bisa jadi sarana untuk kemudian jadi sampai kekufuran maka perkara yang makruh pun demikian Ketika orang itu kemudian meremehkan makro, maka sebentar lagi dia akan melakukan yang haram. Ketika orang itu meremehkan yang haram, maka sebentar lagi dia akan melakukan satu hal yang nilainya kekufuran. Kemudian perkara yang terakhir adalah al-mubah. Al-mubah lughatan al-mu'lanu wal mazunu fihi Mubah secara bahasa artinya muklan, sesuatu yang diumumkan. Semacam ada kalimat abaha sirahu, orang itu abaha sirahu, memubahkan rahasianya. Artinya mencerita-ceritakan rahasianya. yang mubah artinya adalah ma'dunu fihi, sesuatu yang diizinkan, kubolehkan, kumubahkan untuk memakai mobilku Artinya aku izinkan. Wasilahan secara istilah malah ya ta'ala kubi amrun wala nahyun lidatihi ka'akli fi ramadhan lailan secara istilah adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan amrun perintah tidak ada kaitannya dengan nahyun larangan lidatihi karena zatnya dengan sendirinya Semacam makan e, di bulan Ramadan pada waktu malam. Allah menegaskan, "Uhilla lakum lailatas siyami." Arafatu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Dihalalkan untuk kalian pada malam puasa untuk berhubungan suami istri, demikian juga makan dan minum. Nah di sini ditegaskan lizatihi karena karena sendi, dengan sendirinya. Perkara mubah itu pada asal muasalnya tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Akan tetapi perkara mubah ini nanti jadi sarana untuk apa? Ketika perkara mubah ini jadi sarana untuk kemudian perkara wajib, maka jadilah malayatimu al wajib wajib sarana wajib, hukumnya adalah wajib. Ingat, ini jadi wajib ketika sarana tersebut mubah. Akan tapi jika sarana tersebut hukum aslinya adalah haram, dan ini dianggap menjadi sarana pada kewajibannya, tidak bisa jadi hukumnya wajib. Dan sebagian orang dan berdalil dengan kaidah ini malah yatimu al wajib lebih wajib dalil untuk kemudian membuat partai. Buat partai dalilnya apa? Mana itu al wajib ila bifal wajib. Ini kita katakan tidak tepat. Ini kaidah ini berlaku jika manya itu pada asalnya hukumnya mubah. Sekarang partai hukumnya apakah mubah tidak? Dia memecah belah umat. Dia adalah kemudian penegak prinsip demokrasi dan yang lainnya dan faktor-faktor yang lain yang menunjukkan keharamannya maka tidak bisa kemudian memperjuangkan Islam kan hukumnya wajib nah, ini sarana untuk memperjuangkan Islam partai ini tidak bisa kemudian didalil dengan malah yatimu al wajibu ila wajib kenapa? karena manya sarana tersebut hukumnya hukum asalnya harus mubah dulu hukum asalnya haram tidak bisa berlaku malah yatimu al wajibu ila fi wajib tidak bisa berlaku. Yang kedua kita katakan ini adalah ketika itu adalah satu-satunya. Sejak satu-satunya. Ketika dia satu-satunya maka jadi wajib. Kalau tidak satu-satunya semacam untuk menegakkan Islam apa jalannya harus parten tidak. Oh, kalau tidak, berarti tidak wajib. Karena bukan satu-satunya. Ini harus satu-satunya. Beda dengan untuk masalah haram. Wasilah nah, haram itu hukumnya haram. Baik satu-satunya ataupun banyak. Nah, baik satu-satunya ataupun ya ini sarana satu-satunya untuk melakukan perbuatan haram ini maka dihukumnya haram sarana tersebut. Ataupun tidak satu-satunya, satu perkara yang haram ini sarananya macam-macam. Zina sarananya macam-macam. Sarananya macam-macam untuk kemudian terjadi perzinahan. Maka seluruh sarananya adalah haram. Beda dengan sarana wajib. Sarana wajib itu hukumnya wajib jika satu-satunya. Ya, satu-satunya. Itu perbedaan antara kaidah eh, wasilatul lil muharramin fa haram fa muharram dan kaidah wasilatul lil wajib fa wajib atau malah yatimu al wajib ila fa wajib. Bedanya demikian. Kalau haram tidak harus satu-satunya. Banyak sarana untuk haram maka semua haram semua. Nah, kalau wajib sarana sarana kewajiban itu hukumnya wajib manakala satu-satunya dan hal tersebut hukum aslinya adalah mubah. Nah, karena itu di sini dikatakan lidatihi pada dasarnya, pada aslinya. Artinya apa? Ketika nanti melihat ini jadi sarana untuk apa, maka hukumnya bisa berubah. bi kalina mala ya ta'ala kubi amrun al-wajibu wal mandubu wa qad bi kalina wala nahyun al-muharramu wal makruhu wa qad bi kalina li dzatihi malahu ta'alukun bihi ta'ala kubi amrun li kaunihi wasilatan li ma'murin bihi au nahyun li kaunihi wasilatan li manhiyin anhu fa inna lahu hukmun maka nawasilatan lahu min ma'murin aw manhiin wala yukhiju dalika an kaunihi mubahan fil asli Wal mubah madama ala wasfil ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi sawafun wala ikofun wa isama halalan wa jaizan maka tidak termasuk mubah karena definisi definisi kita mengatakan mubah adalah yang tidak berkaitan dengan amrun perintah maka tidak termasuk mubah wajib dan mandub dan tidak pula termasuk mubah haram dan makruh karena mubah itu tidak berkenaan dengan larangan yang namanya larangan itu boleh haram, boleh makruh. Yang namanya perintah boleh jadi wajib, boleh jadi manduk menurut pendapat yang kuat. Meskipun sebagian ulama ada sebagian ulama yang mengatakan e, makruh itu bukan larangan, manduk itu bukan kewajiban semacam e, nadom, penadom, penyusun nadom, warokok. Namun pendapat yang kuat makruh itu termasuk larangan, manduk itu termasuk perintah. Dan tidak termasuk mubah karena kita mengatakan definisinya lidatihi barang yang e, memiliki ta'alukun ta'ala kopi ambon berkenaan dengannya perintah karena dia menjadi wasilatan sarana lima murid di perkara yang diperintahkan atau berkaitan dengan nahyun karena wasilatan menjadi sarana liman hiyin anhu untuk sesuatu yang dilarang. Fa'inalau hukmun maka mubah yang seperti itu memiliki hukum maka nawasilatan lahu hukum wasilahnya karena dia wasilah untuk perkara yang diperintahkan maka min makmurin jadi diperintahkan karena dia mubah tersebut jadi sarana untuk pakaian yang dilarang auman manhiyin maka menjadi hal yang dilarang akan tapi wala yukhijuhu tidaklah mengeluarkan hal tersebut ankau nih dari status mubah tersebut mubahan mubah bil asli pada asalnya dan mubah selama ala wasfil ibahati dalam status mubah maka layak tarotabu maka tidaklah timbul padanya pahala dan tidak pula hukuman dan mubah disebut juga halal dan juga jais namun ungkapan yang paling sore Allah Allah pakai dalam Al-Quran adalah istilah halal dibandingkan istilah mubah dan istilah jais Jadi mubah itu bisa berubah hukumnya menjadi menjadi mandub, menjadi makro, menjadi haram, menjadi wajib jika dia menjadi sarana untuk hal-hal tersebut. Nah, ketika dia menjadi sarana mandub, maka hukumnya hukumnya dalam mandub. Namun ini tidak melepaskan dari statusnya sebagai mubah dalam asalnya dan mubah itu tidak ada pahalanya mada ma'alal wasfil hati selama dalam status mubah maka ada pertanyaan kenapa mubah termasuk hukum taklifi taklif itu kan beban kenapa kok kemudian termasuk hukum taklifi padahal mubah tidak ada bebannya beberapa jawaban para ulama tentang hal ini. Jawaban yang pertama mengatakan kalau di sini di halaman 33 yang dimaksud mubah itu termasuk hukum taklifi karena dia ya ta'alak bifi'lil mukallafin. Karena dia berkaitan dengan hukum mukallaf, bukan karena mubah itu satu beban. Mubah itu tidak ada beban, mau tidak ada dosa, tidak ada, nah, tidak nah, dosa, tidak berpahala, tidak diharuskan, untuk melakukan atau dilarang untuk mengerjakan. Tapi karena dia berkenaan dengan mukalaf, maka dia dimasukkan dalam hukum taklifi. Dalam hal ini bukan karena mubah itu mengandung taklif, mengandung beban, akan tetapi karena dia berkenaan dengan mukalaf. Apa jawaban yang kedua? Mubah itu termasuk hukum mukalaf karena berkenaan dengan mubah, orang kita punya kewajiban untuk meyakini kalau itu hukumnya mubah. Kita wajib berkeyakinan kalau itu adalah hukumnya mubah. Dan jika melakukannya, maka melakukannya dalam status sebagai satu hal yang mubah. Dan ini berarti ada beban. Ya. Meyakini sesuatu mubah itu adalah mubah itu adalah satu taklid, satu bentuk beban. Ya, taklid itu secara bahasa artinya beban. Di sini ada beban karena beberapa barang mubah itu terasa berat menurut kita kalau dikatakan mubah. Masa kok itu mubah? Maka ketika kita tahu itu hukumnya mubah, maka kita punya kewajiban untuk berkeyakinan itu mubah. Perasaan kita yang mengatakan, wah ya harusnya haram lah. Nah, itu harus disingkirkan. Kita harus memaksa diri kita, membebani diri kita untuk meyakini itu hukumnya mubah. Maka ada kemudian ada sisi bebannya di situ. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan nah, sore hari ini.

Ya, secara umum kita diperintahkan untuk mengambil usaha, namun nanti itu tidak bisa kemudian kita kita tetapkan secara umum. Nanti kemudian kita perlu melihat rincian-rincian. Contoh usah kosong sholat. Apa hukum kosong sholat? Jumhur ulama mengatakan sunnah masa tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib, wajib kosong. Padahal kosong itu oh, soal Secara umum kita katakan dia kita diperintahkan untuk mengambil usaha, Namun hukum hukum untuk untuk usah tidak bisa kemudian kita berikan jawaban global. Kita perlu lihat nanti perincian eh, masing-masing. Kalau kita kemudian memilih bagaimana dipilih oleh Salih Dhani kosor itu adalah wajib bagi musafir, kita katakan wajib untuk kemudian mengambil usaha kosor. Jika kemudian kita mengambil pendapat jumhur dan itu pendapat Alimah Nubas, kosong itu sunnah muakat, kita katakan mengambil urfah kosong dalam ini tidak wajib.